Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh al-Imam Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalal Fauzan atsabahullah. Sekarang kita akan masuki pembahasan berikutnya. Lihat halaman 99 yang punya cetakan seperti yang ana pegang ini. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimatullah alaih. Ibnu Qudamah gelarnya apa gelarnya Ibnu Qudamah Abdullah? Digelari dengan apa Ibnu Qudamah? Muwafaquddin. Al-Imam Muwafaquddin Ibnu Qudamah rahimatullah alaih. Imam Ahlus Sunnah. Na barakallahu fikum. Naam. Kunyahnya ma'rufnya Abu Muhammad. Ayo. Kalau namanya disebut atau gelarnya atau julukannya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahmatullah alaih. Naam, kita lihat qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah kalamullah bi harfin wa sautin masmu'in masyaallah. Ucapan Allah taala itu terdiri dari huruf, suara yang bisa didengar. Paham ya? Jadi ucapan Allah SWT itu ada hurufnya, ada suaranya yang didengar. Jadi yang mengatakan kalam itu kalam nafsi, kalau kalam nafsani itu enggak benar. Ucapan itu yang ada di dalam hati. Benar enggak itu? Benar enggak itu? Ucapan itu adalah yang dalam hati, benar enggak itu? Hah? Enggak benar. Kalam nafsani enggak benar. Ucapan yang diucapkan itu. Secara bahasa Arab aja yang namanya kalam apa? Nutqun mufhimun, ucapan yang membuat orang itu paham. Adapun yang dalam hati ini bukan ucapan, itu kalam nafsani itu bukan ucapan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Eh, mereka berdalilkan dan pantun apa kemarin? Eh, apa pantunnya kemarin? Dalil mereka katanya kalam itu adalah yang dalam hati. Hanya saja jadikan dalam lisan itu untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hati. Apa pantunnya kemarin Abdurrahman? Ewa. Nah, barakallahu fikum kata mereka innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ilal lisan 'alal fuadi dalila katanya. Kalam itu yang ada dalam hati katanya. Dijadikan lisan ini hanya ingin menunjukkan apa yang ada dalam isi hati tersebut. Jadi bukan kalam itu loh kata mereka. Lah terus kalam yang mana dalam hati? Enggak benar. Akhirnya ujung-ujungnya Al-Qur'an bukan kalamullah, Al-Qur'an ungkapan tentang ini, ungkapan tentang ucapan Allah Ta'ala, ungkapan. Yang ungkapan siapa? Jibril. Paham ya? Nah, seperti itu tidak benar ya. Al-Qur'an kalamullah azza wajal. Murni dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jangan sampai keliru ya ini. Kalamullah bi harfin wa sautin masmu'. Ucapan Allah taala dengan huruf suara yang didengar. Wa qala ta'ala Allah taala mengatakan falamma ataha nudiya ya Musa. Kemudian tatkala Nabi Musa alaihissalam mendatangi tempat tersebut, na barakallahu fikum Akhirnya apa? Akhirnya Allah Ta'ala memanggil. Wahai Musa, ini ana rabbuk. Sesungguhnya aku ada Rabbmu. Dipanggil. Tapi tanpa perantara atau dengan perantara ini? Tanpa perantara. Cuman dibalik hijab. Kita lewati kemarin ya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mengajak bicara hambanya langsung tanpa hijab. Ima dengan wahyu. Paham ya? Ima dengan apa kemarin? Selain wahyu. Eh? Ima dengan hijab Ima dengan apa lagi kemarin? Hah? Utusan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum kemarin ada tiga perkara yang sudah kita lewati ya. Ima dengan wahyu, ya kan? Nah, barakallahu fikum ima dengan ilham. Nah, Ibrahim itu wahyu tadi itu. Ima apa dengan dari balik hijab atau dan perantara malaikat. Tiga poin. Paham ya? Tiga kaifiyah enam. Dengan perantara malaikat, dengan wahyu atau dari balik hijab. Seperti itu. Kita lihat barakallahu fiik qala Syekh Shalal Fauzan bawahnya itu Dzakarallahu kisah Musa alaihi salatu wassalam. Allah telah menyebutkan kisah Musa alaihi salatu wassalam lamma kharaja hariban min Firaun. Tatkala Musa keluar dari negerinya, lari dari kejaran Firaun wa qaumih dan kaumnya. Kenapa kok dikejar? Lamma qatala rajul Qibti. Yang waktu itu Musa membunuh apa? Membunuh lelaki Qibti. Eh? lelaki Kipti-Kipti itu Misri ya. Nah barakallahu fikum. Naam dibunuh. Padahal baru satu kali pukulan, langsung mati. Kekuatannya Masya Allah luar biasa ya. Nambah barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Ya, kuat terpercaya Nabi Musa alaihissalam. Wa ta'amaru. Naam wa ta'amaru ala qatli akhirnya mereka apa? Berencana membunuh. Mereka berencana merencanakan untuk membunuh Musa alaihissalam. Wajahu nadir. Akhirnya datang orang yang mengingatkan. Wahai Musa, mereka berencana ingin membunuhmu. Fa kharaja alaihi salatu wassalam wa tawajjaha Kemudian beliau keluar. Nah, dari negerinya dan mengarah ke Nabar alafikum tempat namanya Madian. Wabakinya baqiya fi Madian asasinin. Tinggal di Madian berapa? Sepuluh tahun. Ngapain? Minta-minta tasawul, ngemis, bikin yayasan? Tidak mengembala kambing. Masya Allah Nabi padahal. Paham ya? Makanya kalau kita mengikuti nah barakallahu fikum jejaknya para nabi dan rasul mereka nggak ada yang minta-minta. Eh? Allah telah kisahkan dalam Al-Qur'an Karim dan ayatnya banyak sekali barakallahu fikum mengenai apa? Para nabi dan rasul dakwahnya nggak pernah minta upah sedikit pun. Karena as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak pernah minta upah atas dakwahku. melainkan upahku Rob semesta alam yang menanggung. Kemudian Allah perintahkan agar kita mengikuti apa? Mengikuti para dai, mengikuti orang-orang yang mendakwakan yang tanpa minta upah, tanpa minta bayar. Paham ya? Tanpa mengharapkan amplop orang lain. Paham ya? Apa ayatnya? Ittabi'u Hmm? Ittabi'u apa ayatnya? Naam, ittabi'u man la yas'alukum ajran Ikutilah orang-orang yang mereka apa? mendakwahkan agama Allah tanpa minta upah. Mereka lah orang-orang yang diberikan petunjuk. Ini lihat ini Nabi Musa alaihissalam dikejar Fir'aun, lari karena takut. Berarti boleh kita kalau dikejar orang mau dibunuh lari, boleh nggak? Boleh namanya khof tabi'i namanya nggak masalah. Eh? Khof tabi'i makanya orang hizbiyun mereka sangat jahat sekali. Mereka nggak paham khof tabi'i ini. Mereka nuduh Syekh Yahya lari ke Mekah lari ke Saudi karena takut dengan Syiah katanya. Paham ya? Penakut jaban katanya. Kita katakan khaufnya tabii. Beliau memang dia apa? Dikejar, diintar, mau dibunuh sama orang Syiah gitu loh. Akhirnya beliau apa? Menyelamatkan diri ke Saudi bukan karena apa? Penakut dengan Syiah bukan. Karena ancaman bunuh. Ya, ancaman mau dibunuh tersebut. Paham ya? Khauf tabii. Nabi Musa alaihissalam nih. Ha? Eh? Fir'aun dan pasukannya apa berencana ingin membunuh. Lah akhirnya keluarlah dari kampungnya, keluar negerinya menuju kota Madian tadi itu. Paham ya? Nah, larinya apa khauf tabi'i enggak masalah. Enggak masalah khauf tabi'i enggak ada larangan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Akhirnya di Madian berapa tahun? 10 tahun. Ngapain? Yar'al ghanam, masyaallah, mengembala kambing Nabi. Sebutkan dalam enam penjelasan para ulama hampir hampir hampir eh, semua para nabi itu kerjaannya apa? Mengembala kambing awal mulanya. Paham ya? Menunjukkan bahwasannya apa? Mengembala kambing itu bukan perkara yang rendah, hina, bukan. Paham ya? Pekerjaan yang halal. Daripada minta-mintaan itu. Orang yang suka minta-minta apa balasannya di akhirat kelak? Ya. Nam wala yazalur rajul yas'al hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi mus'atul lahmin. Ngeri. Senantiasa ada orang yang suka minta-minta terus sampai-sampai nanti dari kiamat didatangkan dalam kondisi tidak ada secuil daging pun di wajahnya. Ngeri. Hindari minta-minta barakallahu fiik. Hindari tasawul. Hindari minta-minta atas nama pribadi atau dakwah. Paham ya? Hindari penggalangan dana. Hindari membuka donasi. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum apa yang semisalnya? Sabar dalam berdakwah, di dalam Nah barakallahu fikum mengamalkan memegang as-sunnah sabar. Jangan pernah minta-minta barakallahu fik. Kalau antum mampu memberi itu yang terbaik, minta jangan. Paham ya? Kalau punya kelebihan uang, dia kaya raya misalkan, kelebihan harta, tanpa harus menunggu orang minta dia yang menyedekahkannya. Paham ya? Kemudian kalau dia miskin, dia fakir, dia membutuhkan, janganlah dia minta-minta sabar. Paham ya? Sampai datang rezeki yang mengarah pada dirinya. Caranya gitu. Semuanya dikondisikan. Memang berat ahlu sunnah itu ya. Minta-minta nggak boleh. Paham ya? Tapi kalau diperbolehkan minta-minta, tahu sendiri. Ya, mungkin per tahun bisa ada orang nasional Paham ya? Daurah nasional atau yang semisalnya. Allahul musta'an hati-hati ya, minta-minta haram. Syekh Mukbil bin Hadil Wadi rahimatullah alaih sampai-sampai mengarang kitab apa Damul Masalah, tercelanya minta-minta karena saat itu beliau didatangi oknum-oknum dari luar. dari Kuwait, dari mana? Mereka orang-orang kaya. Paham ya? Jamiah mereka banyak, ada Jamiatul Bir, ada Jamiah Turaf, ngasih bantuan saudara kan tapi beliau menolak. Karena kebanyakan mereka kalau ngasih bantuan dengan syaratnya itu bahayanya. Paham ya? Nah, sampai beliau ngarang damul masalah. Tercelanya meminta-minta. Yang nerjemahkan siapa? Ya orang-orang mereka sendiri. Yang masih minta-minta itu nerjemahkan kitab tersebut. Allahul musta'an sallallahu an yahdiyahum. Kita lihat lagi kisah Nabi Musa alaihissalam di matian 10 tahun mengembala kambing. Tapi mengembala kambing tersebut bukan semata-mata hanya mengembala kambing sebagai balasan mahar. Maharnya, masya Allah, maharnya mengembalikan kambing 10 tahun. Betah gak antum kira-kira? Mau ngelamar akwat perempuan, orang tuanya mensyaratkan kalau kamu tetap mau dengan putriku, maharnya mengembala 5 tahun aja, Mas, 10 tahun. 5 tahun betah gak kira? Mengembala kambing 5 tahun. Ini 10 tahun, masya Allah kita lihat sini. Ala an yatazawad ibnatas syekh kabir. Saat itu nah mengembala 10 tahun tersebut dengan catatan bahwa ingin menikahi putri seorang nah barakallahu fikum syekh kabir, orang tua. Nah, barakallahu fikum kisahnya disebutkan dalam surat apa ya? Qasasnya. Iya kan? Surat Qasas kalau ada salah itu ya. Iya. Nah, barakallahu fikum. Tazawwajaha bi ra'il ghanam. Samanin sinin, Masya Allah. Eh, asr sinin. Nabi Musa alaihissalam menikahi putri eh, orang tua tadi itu barakallahu fikum dengan apa? dengan sebagai maharnya mengembala kambing 8 tahun, Bang. Betah gak kira Bang? 8 tahun atau 10 tahun. Wa kana hadha huwal mahar. Allah inilah maharnya. 10 tahun. Allah Taruhlah sekarang atau enggak mengembala kambing lah. Maharnya jualan cilok 10 tahun dah. Betah gak kira-kira? Ya ini masuk luar biasa nih, Nabi. Enggak minta-minta. Kalau seandainya minta, Nabi mungkin dalam kondisi seperti itu banyak pengikutnya bisa, tapi kenapa minta-minta menjaga kehormatan bayangkan ini. Eh? Nah, masya Allah menjaga kehormatan nggak minta-minta bayangkan ini. Eh? Bener-bener prihatin, perih-perih di batin. Paham ya? Sangat bener-bener masya Allah. Eh? Allah mustahil, masya Allah ya. Ini kisah yang mengharukan ini. Ingin menikahi seorang putri, tapi apa maharnya? Mengembala kambing 10 tahun. Masya Allah. Nah, Allah mabarik ya. Kita lihat berikutnya. Falamma qada al ajal wasara bi ahlih. Kemudian tatkala Musa selesai urusannya, selesai waktunya 10 tahun tadi itu, kemudian berjalan dengan istrinya. Nah, barakallahu fikum dan keluarganya berjalan. Saat berjalan, nah barakallahu fikum anasa anasa min janibit tur naro. Kemudian dia ketika berjalan dengan keluarganya melihat dari bukit Tur api Nah, biasanya kalau orang berjalan kemudian mencari tempat istirahat ya nah, apa barakallahu fikum istirahat barakallahu fik. Itu kalau melihat api dari jauh itu kelihatannya ada penduduk itu loh. Biasanya, oh ada penduduk itu. Tenang gitu loh. Nah, kemudian apa qala li ahli. Nabi Musa berkata kepada keluarganya, "Umkusu, tinggallah kamu di sini dulu. Ini anasunar, aku melihat api. Tak lihat dulu apinya itu." Hah? Bisa jadi nanti aku dapat kabar dari sana, atau nanti aku membawa na barakallahu fikum enam sepotong api atau dari api tersebut untuk sebagai apa? bahan menghangatkan badan, bayangkan. Nabi Musa alaihissalam, masya Allah, perhatian kepada istrinya, ya, perhatian kepada keluarganya. Kita lihat sini, hal anhal muddah raja'a bi zaujatihi ila Misr, haitsu na'am Artinya apa? Ketika selesai urusannya waktu mengembala kambingnya tadi itu ia jadikan mahar kemudian kembali dengan istrinya ke Mesir. Nah, barakallahu fikum menuju kepada keluarganya. Wadalah tariq ternyata tersesat di perjalanan tersesat. Kenapa tersesat? Karena orang-orang zaman dahulu itu kalau mereka jalan itu biasanya penuju arahnya imam bintang, imam nyuruh orang. Rasulullah ketika mau hijrah dari Makkah ke Madinah, nyewa orang enggak? Nyewa. Siapa yang disewa itu? Hah? Yang disewa sebagai penunjuk arah siapa namanya? Ingat gak antum? Hah? Nyewa karena zaman dahulu nggak ada pelang-pelang itu Jogja Solo nggak ada zaman dahulu. Paham ya? Nyewa orang atau ya dengan melihat bintang atau yang semisal malam hari. Siapa namanya itu? yang disewa Rasulullah untuk penunjuk arah ketika hijrah Makkah Madinah siapa namanya? Eh, Barakallahu fiik Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid. Paham ya? Itu yang disewa. Masya Allah. Berarti menunjukkan apa? Nah, waktu itu ketika nah barakallahu fikum ingin pergi jauh, nggak tahu jalannya nyewa orang yang dia punya khibrah, punya pengalaman dalam menunjukkan arah. Wa kanat lailatan baridah syadidatul burudah. Masya Allah ini lihat nih keadaan ini. Tersesat dalam kondisi di malam hari yang dingin. Bayangkan, sudah dingin sekali tersesat. Butuh apa? Penghangat Nabi Musa ternyata melihat apa? Cahaya api, senang gitu loh. Ngomong sama keluarganya, "Kamu tunggu di sini dulu. Tak cek dulu." Hah? Nanti semoga dapat kabar dari sana atau membawa nambar fikum sepotong api atau membawa dari api tersebut sebagai penghangat gitu loh. Paham ya? Kita lihat. Wa dhallat dalam kondisi seperti itu tersesat dari jalan. Fa absara naran fa fariha biha. Masyaallah. Akhir Nabi Musa melihat api senang dengan api tersebut. Karena apa? Biasanya kalau lihat api jauh itu kan ada penduduk situ loh ya. Sehingga nanti mungkin ada kabar bagaimana eh, istirahat atau bagaimana gitu ya. Kita lihat sini. Li'annahu kama yakunu hal musafir at-ta'ih. Ta'ih itu dol artinya. Dol sini bukan sesat ya. Namanya bukan sesat dari al-haq sesat perjalanan maksudnya ya itu. Nah, kita lihat sini. Sebagaimana yang terjadi keadaan orang musafir yang tersesat At-ta'ih itu adalah ad itu musafir yang tersesat. Idza ra'a naran yafrah biha. Kalau dia melihat api yang menyala-nyala senang dia. Karena biasanya apa? Ada penduduk di situ. Senang. Nah, khususan idza kana ja'ian muhtajan. Terkhususkan kalau dia musafir malam hari kondisinya tersesat kemudian melihat api yang menyala-nyala tadi itu dalam kondisi dia lapar dan butuh, bayangkan. Ya. ya semoga sana ada penduduk Nah, barakallahu fikum yang ada di sana. Nah, ada api yang menyala-nyala itu berarti menunjukkan semoga di sana ada penduduk yang apa yang mungkin ada nah eh, punya makanan atau semisalnya. nah. Kita lihat sini. Fa'ajlasa ahlahu yang tadirun. Kemudian apa? Nah, barakallahu fiik, Nabi Musa AS mendudukkan keluarganya agar menunggu di situ. Paham ya? Wa ata Ilanar Kemudian Nabi Musa AS langsung mendatangi api tadi. Falamma ataha, kemudian tatkala Nabi Musa mendatangi tempat tersebut yang ada api tadi, ala annaha narun adiyah. Nah, bahwasannya itu adalah apa? Api yang biasa, api yang biasa ternyata. Nah, yuridu an yatlub an yatluba minhum khabaran anit Tujuan Nabi Musa ke situ ingin meminta dari mereka kabar tentang jalan tersebut. Kan tersesat mencari arah itu ya, mana itu petunjuk arah. Au ya'ti minhum bi shihabin qabas atau nah barakallahu fikum inginnya apa? Nah, mendatangi mereka untuk apa? Mengambil sepotong api yang menyala tersebut. Paham ya? Untuk apa? Yastali nah barakallahu fikum huwa wa zaujatuh minal bar. Untuk apa? Menghangatkan diri dia dan istrinya dari dingin tadi itu. Paham ya? Dingin ini, malam hari tersesat. Hadza gharaduhu alaihi salatu wassalam. Inilah yang diinginkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Lakin Allah arada dzalik. Ternyata Allah Taala menginginkan yang lain gitu loh. Ternyata apa? Allah Taala menginginkan yang lain. Di balik apa? Di balik na barakallahu fikum keinginan Musa alaihissalam tersebut. Falamma ataha ay wasala ilan nar Kemudian ketika sampai di api tersebut, dia ya Musa, dipanggil. Paham ya? Siapa yang manggil ini? Allah Subhanahu wa taala manggil. Wahai Musa, manilati nada? Siapa yang manggil? Huwallah jalla wa Padahal tujuannya datangi api untuk apa tadi tujuannya? Mencari kabar gitu loh. Tersesat dari jalan tadi mencari kabar. Jalannya mana? Yang kedua, ingin apa? Mengambil sepotong api yang ada di situ kalau bisa. Untuk menghangatkan apa? tubuh Nabi Musa alaihi dan keluarganya. Paham ya? Nah, seperti itu. Ternyata apa? Sampai di tempat api tersebut malah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya di sini berarti Allah Taala ngajak bicara, itu syahidnya. Naam. Qala ini ana rabbuk wahai Musa, sesungguhnya aku Rabbmu. Hadza nida'un mukhatabatun min ghairi wasithah. Ini seruan yang diajukan ya, yang ditujukan kepada Musa alaihissalam tanpa perantara, tapi dibalik ijab. Paham ya? Naam. Fa khala'na 'alaik. Lepaslah kedua sandalmu. Innaka bil wadil muqaddas tuwa. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, tua. Ya. Tuanya apa maksudnya? Ya, tua mengenama nama lembah tersebut ya. Ya, Ila akhir ayat allati ja'at fi hadzal siyaq. Sampai akhir ayat yang datang Nah barakallahu fikum bentuknya seperti ini menunjukkan bahwa Nabi Musa alaihi salam ketika sampai di tempat tersebut ternyata apa? lain Ternyata lain yang Allah takdirkan, yang Allah Taala takdirkan. Fafil ayatul ukhra, ini sambungannya kita baca dikit lagi ya. Kemudian di ayat yang lain falamma tahanu dia syatil wadil aiman fil buq'atil mubarakati minas syajarah an ya Musa inni anallahu rabbul alamin wa an alqi asak. Tatkala Nabi Musa alaihissalam mendatangi api tadi, na barakallahu fikum kemudian dipanggil dari apa? Dari tepi lembah. Eh, tapi bagian kanan. Eh, dari tepi bagian kanan lembah tersebut. Fil buq'atil mubarakah. Na minasyajarah. Dari apa? Dari sebatang pohon yang berada di nabar barakallahu fikum tanah yang diberkahi. Manggil ya Musa wahai Musa, ini Allah rabbul alamin. Sesungguhnya aku adalah Allah Rabb semesta alam. Wa an alqi asak Nah, syahidnya di sini barakallahu fiik. Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah Subhanahu oleh Allah Subhanahu taala. Berarti diajak bicara gitu loh syahidnya ya. Nah, tapi hadil ayat sarihatun anna Allah kallama Musa min ghairi wasithah. Di ayat-ayat yang mulia ini terang-terangan gamblang bahwasanya Allah taala mengajak bicara Musa tanpa perantara. Tanpa perantara. Wa sami'a Musa kalamahu haqiqatan min ghairi majaz. Penting. Dan Nabi Musa mendengar langsung ucapan Allah Taala secara hakikat tanpa majaz. Memang yang sahih enggak ada majaz. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menguatkan apa? Tidak ada majaz. La fil Quran, wala fis sunnah, wala fil lughatil Arab. Paham ya? Tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak dalam sunnah, dalam tidak ada juga dalam bahasa Arab. Yang ada adalah uslub min asalibil Arab, gaya bahasa orang Arab. Tapi di sini hakikat bukan majaz. Bukan istilahnya cuma perempuan perumpamaan atau semisalnya memang hakikat benar-benar Allah taala mengajak bicara Musa alaihi salam. Wa min khairi ma yushkil ala an hadzal kalam kalamu min Allah hakiki bi harfin wa sautin. sami'u Musa dan tanpa ada iskal lagi. Ucapan di sini adalah ucapan benar-benar dari Allah taala, hakiki dengan huruf, suara Nabi Musa mendengarnya. Ini berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya kalam nafsani tidak dipakai. Kalam itu bukan kalam nasani. Kalau kalam nasani antum sholat, perlu baca Allahu akbar, diam aja. Kalau kalam nasani, ucapan itu adalah sesuatu yang dalam hati. Hah? Kalau belum diungkapkan nggak bisa. Paham ya? Kalam nasani nggak benar. Nah, barakallahu fiik. Kalamnya benar-benar hakiki, ada suara, ada hurufnya. Coba antum berbicara tanpa suara, tanpa huruf bisa nggak? Coba antum Muhammad. Berbicara dikit ada bicara. Bicara ya, tanpa huruf, tanpa suara, coba bisa nggak? Ya? Tapi, bisa, bisa senyum aja. Ya enggak? <laughs> Kalau senyum kan bicara ya. Kalau senyum kan bicara, kalau bicara mesti ada hurufnya dan ada suara. Suara ima pelan, ima keras. Paham ya? Coba antum bicara tanpa suara, tanpa huruf, enggak bisa. Nah, <clears throat> bukan bicara itu. Paham ya? Nah, bicara ya, ya akhi, nah, bicara. Kefaluk bicara. Paham ya kalau <clears throat> bicara bukan? Bukan, maka hurufnya enggak ada. Hmm, hurufnya apa coba? Enggak ada kan? Kalau bicara ya tetap ada suara, ada hurufnya ingat-ingat ini penting sekali. Karena mereka ahli bid'ah dalal meniadakan itu. Enggak ada suaranya wala huruf. Kalam nafsi, kalam nafsani kata mereka. Wa annahu nida'un wa kalam wa kalamun sami'ahu Musa alaihi salam bahwasanya seruan dan ucapan yang Nabi Musa alaihi salam mendengarnya. Masya Naam. Ikhwani fi din azza wa jalla. Kita tutup yang terakhir ini sambungannya. Ahlul dalal kunun, orang-orang sesat mereka mengatakan Inna Allah khalaqal kalam fi syajarah fatakalamat. Allah musta'an. Ini Allah musta'an. Orang-orang al-dalal orang sesat mereka mengatakan Allah taala menciptakan kalam di pohon katanya. Pohonnya bicara. Allah musta'an. Hal syajarah takul ya Musa, apakah mungkin pohon ngajak bicara mengatakan, "Wahai Musa, ini anak rabbuk." Sesungguhnya aku Rabbmu. Mungkin enggak pohon ngomongnya itu. Fakhra alaih. lepaslah kedua sandalmu. Inna kabil wadil muqaddas tua. Sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, tua. Wa anak ikhtartuka, kemudian pohonnya mengatakan, "Dan aku memilih kamu." Hal syajarah takul. apakah pohon mengatakan, anak ikhtartuka pastami lima yuha"? Apakah mungkin pohon mengatakan, "Sesungguhnya aku memilih kamu"? Dengarkan apa yang telah diwahyukan. Ini Allah Mungkin enggak pohon mengatakan, "Sesungguhnya aku adalah Allah"? Hal syajarah taqul, apakah mungkin pohon mengatakan ini anallah? La ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sembahan kecuali aku. Ibadahnya aku. Mungkin enggak pohon ngomong gitu? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Wa aqimus shalah lidzikri dan tegakkan salat untuk mengingatku enggak ada pohon ngomong kayak gitu. Hadza kalamu rabbil alamin. Ini benar-benar ucapan Rabb semesta alam. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha suci Allah Ta'ala terhadap apa yang mereka ucapkan. Fal ayatu wadihatun wuduhan la syakka fi. Ayat-ayatnya jelas gamblang. Eh, tidak ada keraguan lagi dalamnya. Fi mengenai annallaha huwallazi takallama subhanahu wa taala, Bahwasanya Allah Ta'ala benar-benar dialah yang berbicara. Wa anna Musa sami'a kalamullah dan bahwasanya Musa benar-benar mendengar ucapan Allah Taala. Fa fiha isbatul kalam subhanahu wa ta'ala wa annahu kalamun yusma' masyaallah. Di dalam ayat ini juga ada pendalilan penetapan sifat kalam untuk Allah Taala dan bahwasanya ucapan Allah Taala itu yusma bisa didengar. Kenapa bisa didengar? Karena ada huruf dan ada suaranya. Kalau ucapan tanpa ada huruf, tanpa ada suara bukan ucapan. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin.